Acara ini didukung oleh Toko Stars, banyak model, makin gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Hadirin sidang jamaah tiap bumi sholawat dan, dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kajian malam ini ditandai cuaca yang cukup cerah. Mudah-mudahan cuaca yang cerah ini sebagai pertanda kejernihan hati kita semua sehingga mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa mudah-mudahan seluruh yang hadir Allah memperkenankan kita semua berjumpa dengan bulan Ramadan. Kuat puasa, kuat traweh, lan duwe jagane kanggo poso. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sedaya sing rawuh kula dongaaken menangi Ramadan. Kuat poso. Kuat traweh. Duwe sangu kanggo jagani poso. Password malam ini, kata kunci malam ini. Ketahuilah sebutir kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang yakin dan takwa lebih unggul daripada segunung ibadah yang dilakukan orang-orang yang tertipu. Understand? sebutir kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang yakin dan takwa lebih unggul daripada segunung ibadah orang-orang yang tertipu. Stop. Pak, sama mencatat temenan loh. puasa menduduki peringkat ketiga dari berbagai sarana penting dalam penyucian jiwa. Saya ulangi, puasa menduduki peringkat ketiga dari berbagai sarana penting dalam penyucian jiwa. Mungkin sing ngaji kita akon. Apa yang menyebabkan puasa menduduki peringkat tiga dalam penyucian jiwa? Karena sahwat perut dan kemaluan termasuk sahwat besar yang dapat menjadikan seseorang menyimpang. Stop. Hati penyimpangan perilaku. Sing dilakoni menungso di jagat raya ini, Pak. Yang banyak bersumber dari dua hal siji sahwati weteng dua sahwat yang kemaluan understand tengah, sahwat perut dan sahwat kemaluan berarti ini aja minta puasa menduduki peringkat ketiga dalam berbagai sarana penyucian jiwa karena sahwat perut dan sahwat kemaluan termasuk sahwat besar yang dapat menjadikan seseorang menyimpang. Kulo nanti nerang ini sama lali. Saidina Umar punya satu tesis. Nek ono wong sukses, Nek ono wong hebat, tanyalah dua hal. Siapa ibu yang melahirkan? Dan siapa istrinya? Jadi zaman ada wong ngalim, pengaruhnya kuat, tungane mandi, gak usah saya minta nduk ndi mondo, pirang meter dawa serbane pirang bubat kayak kita usah takono loro sopo ibu sing no dan siapa istrinya dikai contoh Pak Harto itu bisa nyekel negara tolong beluru tahun karena istrinya itu butin orang yang ada urusan hukum dengan KPK Diterang Noah. Rata-rata istrinya adalah bergaya hidup hedonisme dan bergaya hidup mewah. Cuci muka Singapura. Pijet nang Dubai. Nek nek putu kuwi pijet nang Baron. Padangan ngidul liwat uang jenenge Mboten enten koruptor bojone muslimat tulangan iki mboten enten, Pak. rata orang sing berurusan hukum koruptor-koruptor itu didorong karena istrinya bergaya hidup mewah. Gak gelem masak sapa mulai. Apa maneh bojone Satpol PP sing lanang sapa mulya bungkuk sing lanang. Bung. Pak. Pak. Mulai kula nek jauh itu lho wong golek nang bojo iku nomor siji aku hindar. Apa? Nek api iku biasa. Nek gak tepak kula kena pulute. mesti tak istikharoi. Tak riyadoi. Sebab efek-efeknya itu banyak iki. Nek nang kewan sing nentokno unggul dan tidak unggulnya keturunan, apa jari jagone? Tapi nek nang menungso apa jari babone? Percayalah. Niku kalau kula duwe manuk nih bekutut. pasti kayak Mas Ali Badi iku juara iku. Mang diketheki Madura urunine dikenceng wis 200 juta iku dikei wong kok kon nyang. Kok umpama sampean sampean kek nur. Kok cek nemane dikei wong. Puasa merupakan pelatihan terhadap jiwa. Untuk mengendalikan kedua syahwat tersebut. Iya nek kucing dibiri. Gini betul? Dalam Islam gak ada kebiri. Ya poso itu biri nih. Soalnya nikah itu hukum dasari. Jadi dua syahwat besar, syahwat perut dan syahwat kemaluan ini di dalam syariat Islam penjinaknya adalah puasa. Allahumma salli ala Muhammad. Lawang saya ini mangane gizi cukup, informasi terbuka, hubungane Masya Allah luas, poso gak gelem. Mulai anak-anak kula kali sampean matematika gak iso, bahasa Inggris gak pada cerdas, ikune cerdas sih. Pak perawan biyen niku umur 15, durung karuan wis head. Arek Joko zaman biar umur 15 dengan gak tulis balik. Boleh gak ngerti apa-apa. Tadi jumplo itu udah latar itu udah menolak listrik baik, kau walut lanang si itu gak masih meteng. Percaya Hanya saya saiki kelas 6 SD, lanang itu balik. Sing wedok kelas apa tidak itu sampun, Pak. Apa? faktor gizi. Gimana Oke? Iya. Oleh karena itu puasa merupakan faktor penting dari beberapa faktor penyucian jiwa. Jika kesabaran termasuk kedudukan jiwa yang tertinggi, maka puasa merupakan pelatihan jiwa untuk bersabar. Allahumma salli ala Muhammad. Pak. Sing setrume kenceng-kenceng ge poso ya. Iki materinya bagus sih, cuma penyampaiannya wong. Wong kula nerangno sahwat perut, sahwat kemaluan enggak paham ini deh. Ya boleh ono bahasa kasari, boleh jamin enggak paham. Bisa dilanjut. Allah menjadikan puasa sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pak, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul Wahai orang-orang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya panjenengan kula dongakno menang Ramadan. Kuat poso. Kuat traweh. Duwe sangu kanggo jagane poso. Ketahuilah bahwa puasa memiliki tiga tingkatan. Gue sama nangan-nangan kilo-kilo sama tingkatan nanti sama nangan-nangan dewe ya. Yaitu puasa orang awam. Puasa orang khusus dan puasa orang yang paling khusus. Good, better, best. Kenapa Pak? Posoi wong awam, posoi wong khusus, posoi wong yang paling khusus. Puasa orang awam adalah menahan perut dan kemaluan dari memperturutkan sahwatnya. Puasa orang khusus adalah menahan pendengaran, penglihatan, lesan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari berbagai dosa. Puasa orang yang paling khusus adalah puasa hati dari berbagai ambisi yang hina dan pikiran-pikiran duniawi serta menahan hati dari segala sesuatu selain Allah secara total. Puasa ini bisa batal karena memikirkan segala sesuatu selain Allah. Hari akhir dan memikirkan dunia. Kecuali dunia yang dimaksudkan untuk agama. Karena hal itu merupakan bekal untuk akhirat dan tidak lagi disebut dunia. Bawa Muhammad. Tingkatan ini merupakan tingkatan para nabi, siddiqin, dan mukorobin. Pak, Pak, Telu. Nomor siji ni wong awam. yo ya gak mangan, yo ya gak ngombe, gak kumpul bojo dalam jangka waktu tertentu. Tapi meripati aja ya, jalatan. Sedina ndelok TV tok pose ku ana, percaya aku. ya ndelok randut, ndelok joget. Dur, salat marutu. Dur, ndelok TV maneh, India iki. Asar salat, mari asar tahuru maneh. Tapi yo gak mangan, yo gak ngombe ya gak kumpul bojo dalam jangka waktu tertentu tapi meripati ya durung poso kupinge ya durung poso muasal lesane yo ngomong rono-rono golek bengi ge ngrasani wong iku ya ana entek golek bengi timbange nganggur tek kene ngrasani wong tapi ya gak mangan gak ngumpul ya gak kumpul bojo iku posone wong awam Kok sama nangan-nangan, kira-kira sampean sing ndi kok. Ojo ngaku apik ya. Sing nomor loro puasa orang khusus adalah menahan pendengaran. Hmm. Hati gak sekedar gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo, tapi munggah kelas. Kupinge melok puasa. Menahan penglihatan lesan tangan, kaki, dari seluruh anggota badan dari berbagai dosa. Sampai iso ngelakuin sing iki mon, Pak. Top markotop. Kulo biyen cilik-cilik kuwi eling kok gobloke. Diceritani ya. Kau woblok biyen. Meneng-meneng poso iku lho mlaku-mlaku teko tulangan nang Sidoarjo ae. Golek bengi. Ati mlaku, marang mek lelet-lelet-lelet. Iki arek 10, arek 15. Maklum boten ngerti. Halaman kinderes Quran. Gewiritan. Gemutolaa. awu, ancal kau ada. Sama saya iki oh, ono ada sing gak ana sing aran. Ya poso yo anu tapi melaku. Ono alun-alun Sidoarjo, ono ngarepe mall ada tulang apa. Aku eling-eling. Bayan aku yang ini. Lu <laughs> poso iku, poso lho, poso. Mengapa sampai terjadi? Pola negatif di elmoni. golek bengi cek pertelon tulangan niku cek ruwame pak ana bunterane ngono iku ngono mlaku balik maneh mlaku Pak hati puasa khusus itu top markotop tidak sekedar tidak makan tidak minum dan tidak kumpul istri dalam jangka tertentu tapi pendengaran ya poso amin penglihatan ya melok poso lesani poso tangani poso kaki dan seluruh anggota badan dari berbagai dosa understand understand Sedangkan puasa orang yang paling khusus gak melok duwe iku posoe para nabi, para muka Muga-muga panjenengan dipun paring rezeki kepahaman. Cek cepet nggih? Bisa dilanjut. Ah, ini anak penyanyi. Adapun puasa orang khusus, yaitu puasa orang-orang soleh yaitu menahan anggota badan dari berbagai dosa. Puasa ini menjadi sempurna dengan enam perkara. Muga-muga sedaya sing rawon iki dipun paringi rezeki kepahaman lan bisa nglakoni. Pertama, menundukkan pandangan dan menahan pandangan kepada setiap hal tercela dan dibenci. Juga setiap hal yang dapat mengganggu hati serta melalaikan dari ingat kepada Enam ini dua. sebagian top top Pak. Saya ulangi pertama, menundukkan pandangan. dan menahan pandangan kepada setiap hal yang tercela dan dibenci. Juga setiap hal yang dapat mengganggu hati serta melalaikan dari ingat kepada Bon, mungkin dijelasno siji jamak enam muka-muka barokah. Kedua menjaga lesan. Berarti lesan melok poso. menyebati poso lesan untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak karuan. Ngomong sing muspro tidak jelas ujung dan pangkalnya. Dusta, hiba, namimah memfitnah, kekejian, perkataan kasar, pertengkaran, dan perdebatan. Serta mengharuskan diam kepadanya dan menyibukkan dengan zikir kepada Allah. Dan membaca Al-Quran, inilah puasanya lesan. Ya yuk di program. lesane juga ngerasani wong di program mari subuh sak kebet amin mari Dor, sak ruko, mari bahasane ya sing pinter ki maca selawat ki tasbih ki istighfar supaya lesan kita terkontrol dan terkendali tidak membicarakan hal-hal yang tidak ada guna dan faedah. Kadang-kadang poso. Tapi lesane cek nemu wong. Ngrasani wong, mitna wong, adu domba wong. tindakan langkah cerdas agar lesan kita tidak membicarakan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kula kali zaman kutu cerdas siji ayo dipraktekno gelem mojo. Al-Quran. Menyibukkan zikir kepada Allah. Nesok <laughs> poso ngono top markotop Beliau Imam Sufyan As-Sauri berkata, riba merusak puasa. ngerasa nih wong, itu merusak puasa. Diriwayatkan oleh Bashar bin Al-Haris dari Sufyan. Les meriwayatkan dari Mujahid. Ada dua hal yang dapat merusak puasa. Yaitu riba dan dusta. Ngerasani wong lan goro. Allahumma sallallahu Muhammad. Haddasana Abdullah ibni Maslamah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Asyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalau aw satamau falyakul inni saimun inni saimun rawahul bukhari Puasa itu perisai. Maka orang yang berpuasa janganlah berkata kotor dan berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kau usah tambah, aku puasa dek. Gelut Mario yo kau usah tambah ya. Aku poso, dek, Nek gelut kok mati buka ae. Gak usah. <laughs> Fal yakul inni shaimun inni shaimun. Rawahul Bukhari. Mbok jak wong petentengan, jak tukaran wong diomongi kasar. Gak usah diomong, aku poso. Mesti kowe mari yo nek gelut. Gak usah. Berarti lesani kepancing. <laughs> insyaallah tulisan Joko iki jelas nanti jawaban aku bosok aku bosok gitu understand ketiga menahan pendengaran dari menyimak segala yang dibenci karena segala sesuatu yang haram diucapkan haram juga disimak oleh karena itu Allah tidak membedakan antara orang yang mendengarkan dan orang yang memakan barang haram. Allah berfirman, Sama'una lil kadibi akaluna lisukti. Mereka itu adalah orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Berita hoax, tulisannya hoax. Nah, kan tak? Saya ngene ini hoax. Wah, wingi ono berita bohong di Klaten terjadi tawuran yang meninggal 200 Jaya tak cek kan, apa bener mboten jai ada ada ilmu lulusan SMA terus saking senengnya turun untuk perapatan-perapatan ngene iku <laughs> Gati pesta nang restoran gak iso, masyaallah iru prapat itu niku turu senyam-nyanyi. Sama'una lil kadibi akaluna lisukti. Mereka itu adalah orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Kadang-kadang gak diberita golek. Ono kabar apa rek sing serem rek? Aja ya. Kupingi dijak puasa ya. Oh, nak uang sing duduk wartawan tapi golek berita iku ono, Pak. Wis tak boleh angin dik njopo-jopo Kon kau ono kabar-kabar sing Iku saking saking ucile wong, ini mboten. Dikarang karo sing kaji kok lho. Ngetengi kok. itu dibaumpon, dikawar itu kono wong kanan. Rusak bareng napa mboten? Mulai sampai nih saiki ku suatu berita luwe-luwe nek menyangkut nama baik wong, harga diri. oh cemoro diuntal tabayun. Dicek ya. Bener tak gak? Ono berita, lu tulangan, ono sapi, lu mana jaran. Nek sampean ngaki santri kula, sebelum dicek logikae digunakno. Nek sapi mana jaran ya mustahil bin mustahil ngoten to? Siji. Loro, sapa sing nggo berita iku? Telu nek waktune ana ceken. Bareng ya temen boten kok kene guyon. Lha ya. Ya untung sing diangkat iku sapi mana jaran. Tadi ini anak muslimat mana jaran wah. wah panan iku pas nih, wadah tewowo wes. Padahal wis kata besan mbak uang bahuyar. Tadi Vietnam apa Ini loh sekarang tadi. Sekarang ini perang isu, perang berita bohong, sampean kudu cerdas ya. Menahan anggota tubuh yang lain dari berbagai perbuatan dosa. Luas anggota tubuh Sak itu, po anggota tubuh ditahan ya melok poso. Menahan kaki dan tangan dari berbagai perbuatan yang dibenci dan menahan perut dari memakan barang subhat pada saat berbuka puasa. Kadang-kadang poso, tapi sih dibuka barang gak benar. Tidak artinya berpuasa, tidak ada artinya berpuasa, yaitu menahan dari makanan yang halal kemudian berbuka dengan makanan yang haram. Sing halal lu gak wani mangan pola po. Sebelum waktunya tiba. Hebat ya. Bareng waktunya tiba, sing dipangan bareng haram. Ya tidak ada gunanya puasa. Understand? Understand? Orang yang berpuasa seperti ini bagaikan orang yang membangun sebuah istana dan menghancurkan satu kota. Sampean bangun masjid itu, tapi Sidoarjo sama nobong. Jadi ini anak wong poso mampu menahan Masya Allah tidak makan walaupun itu halal sebelum jatuh waktunya. Aneh waktu buka gak selektif sing dipangan barang Iku kaya diri bangun siji istana tapi menghancurkan satu kota. Sing paham alhamdulillah, sing gak paham alhamdulillah. Dari wong Jawa. Golek upo buat tumpeng. Kata pun di Upo kali tumpeng. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Bisa dilanjut? Makanan yang halal akan berbahaya karena dikonsumsi secara berlebihan. Sekoi kan halal, Pak. Tapi nek konsumsi berlebihan, telung wakul sama nentekno, bahasa Inggrisnya jadi kemelakaran. <laughs> Insya Allah dikonsumsi secara berlebihan. Bukan lantaran jenisnya. Tujuan puasa adalah untuk menguranginya. Hmm, jadi puasa itu tujuan mengurangi mangan, Pak. Ayo jujur ya, untuk masjid bareng-bareng ya. Kira-kira pulau kali zaman gak poso karo poso. Panganane kata pundi? nek gak poso gak ade kolok padha tak kurma masyaallah opo man nek jam 4 tu sing luwe iku dudu weteng tapi motoe ketok salah disiapno jambu disiapno iki oma tau dodol buah Oh, jadi sing luwe iku motoe kolok yono ya esono, masya Allah. aku takon kira-kira ngene es magrib dipangan kabeh ya malah nek salah di dalam cara buka karep mangan sikat sik saking ngelak panas ngombe telung gelas kita sego Saya ulangi. Tujuan puasa adalah untuk menguranginya. Orang yang tidak mau mengkonsumsi obat secara berlebihan karena takut bahayanya. Kemudian ia beralih meminum racun. Oh, nak wong gak arep obat, mau apa? Tapi sing diombe racun. Maka ia adalah orang bodoh. Barang haram merupakan racun penghancur agama. Sementara barang halal adalah obat yang bermanfaat. Sing hati-hati ya. Saking disiplinnya posen, barang halal loh kak wani Sebelum waktunya tiba yang ditentukan Allah. Lah wis stop Bapak Lho ngono nek wis watune dicin lho. Gak selektif man, gak didelo opo sing barang. Kadang-kadang halal barang sing tapi konsumsine berle Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Padahal di antara sekian tujuan puasa, itu mengurangi Kula kali sampean poso karo gak poso, nek gelem jujur mangane malah akeh ing dalem poso. Luwih variasi variasine panganan. Ayo. Yo aku gak ngremeno menu sampean. Sampean memang memang mangan kolok ah. Buah yo. paling kelas wong-wong sego. Iya. Babi nek bosok. ngaji nama Masjid Ghazali lek ono kurma jua Jadi pengajian rene niat niate golek ilmu karo golek ajuae. Umpam persentase kandel golek ajuae, tapi sik dadi, Pak. Barokah majelis ilmu. Dikai ngaji nyaut bae pokoke kurma singkat ae. Ngono ya ngono tapi aja Beliau Imam Bukhari. Jadi wong sing top markotop. Namanya diabadikan oleh dunia internasional. Kitab-kitabnya dibaca oleh umat Islam seluruh dunia. Zaman kudur. Beliau selama hidupnya senantiasa berpuasa. senantiasa berpuasa dan bukoe tiga butir kurma dan satu gelas air. Itu padahal boleh hadis melaku sekian kilo, melaku sekian kilo. Kulo kala semen poso abu koe vitamin. ngono ya ngono tapi ojo kulo mboten sekedar iki dadi gak dadi. Sampeyan iki cek berkualitas posoe paham mboten? Bikin rana poso khusus. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ngerti apa mboten Pak Kasan niki, Pak? Muga-muga barokah. Jadi tujuan puasa adalah selain bentuk pribadi yang takwa dari sekian tujuan itu ada insyaallah Oh, sing penting kita garis bawahi mengurangi makanan so, agar kulo kali sampean dadi orang yang benar-benar mampu tampil hidup sederhana dan sehat. Seorang wali besar pada zamannya Imam Junaid tidak "Seh, obat yang paling mujarab itu apa?" Puasa. Delok wong sing poso-poso ya jae iso wehat. Gak tau darah tinggi ya jae Jadi poso. Ah. Wis gak ngrek wis pokoke kabel iku modi ae.